wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala yang kembali mempertemukan kita semua di atas keimanan, di atas agama Islam dan kecintaan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis ilmu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan dalatul Mukmin, permata yang hilang dari seorang mukmin Kenapa dikatakan permata atau perhiasan dan <clears throat> sesuatu yang bernilai yang hilang? Dikarenakan orang apabila tahu keutamaan talabul ilmi, tentu dia tidak akan menyia-nyiakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan orang yang mau belajar ilmu agama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati orang tersebut menjadi tenang dan mutmainnah karena didoakan oleh para malaikat yang turut hadir di majelis ilmu. <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat-humur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Majtama'a qaumun tidaklah suatu kaum sekelompok manusia ijtama'a fi baitin min buyutillah berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid. Namun perkumpulan tersebut bukanlah yang penting ngariung atau duduk-duduk berkumpul, tidak. Namun yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Inilah yang menjadi pokok. Mereka mau membaca ayat-ayat Allah wayatada yatadarasunahu bainahum dan mempelajarinya di antara mereka. Duduknya mereka di masjid, berkumpulnya mereka di masjid dalam rangka untuk talabul ilmi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan mereka akan mendapatkan keutamaan illa nazalat alaihi musakinah melainkan akan turun pada mereka as-sakinah ketenangan hati. Tabaan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang yang tadinya memiliki kegelisahan hidup, kegoncangan di dalam berjalan di muka bumi ini, berbagai permasalahan yang ruwet dia hadapi, hampir-hampir berputus asa dari rahmat Allah Ternyata dengan duduknya di majelis ilmu dengan ikhlas, mencari wajah Allah, memohon jalan keluar kepada Allah, tiba-tiba Allah berikan kepada hati orang tersebut ketenangan. Tatkala mendengar curahan dan siraham, siraman ilmu agama yang mengena pada lubuk hati mereka. Bagaikan tumbuhan yang baru tumbuh kemudian berkembang dan membuat kesemangatan hidup dia kembali. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diri-diri kita yang mungkin barakallahu fikum setelah berlalu masa kegembiraan bagi kaum muslimin secara umum hari raya Idul Adha bersenang-senang dengan memakan daging kurban bahkan juga bersenang-senang dengan sebahagian keluarganya yang telah kembali dari tanah suci dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan memberikan kebahagiaan pula dengan sebab bulan ini barakallahu fikum bulan yang banyak di sana pasangan-pasangan pengantin baru yang ini semuanya kadangkala melalaikan mereka dari beringat kepada Allah Subhanahu wa taala maka marilah kita kembali untuk menyemangati diri-diri kita mempelajari ilmu agama. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan kembali meneruskan apa yang tersisa dari permasalahan seputar syarat, rukun dan juga kewajiban serta hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan di dalam solat. Pada pertemuan akhir kita telah masuk tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam solat, Yang itu sangat banyak. Di antara apa saja yang sudah disebutkan indak ya Aba Aska? Catatannya. Yaitu at-takhassur. Barakallahu fikum. Sekarang masuk pada poin berikutnya. Atau kita ulang poin per poinnya dulu. Sudah selesai Pak yang dimaksud? Sudah selesai. Khairan insyaallah. Barakallahu fikum. Kalau begitu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk berikutnya kepada bab, kepada bab yang baru. Bab salatu tatawwu'. Bab yang menerangkan tentang salat-salat sunnah. Setelah kita mengetahui tentang rukun syarat sah, kewajiban, dan juga sunnah dan hal-hal yang dimakruhkan di dalam solat. Maka barokallahu fiikum kita masuk dalam pertemuan kali ini mengenai solat tatawo, Solat, solat sunnah. Datang hadis dari Nabi saw Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Inna Allah Ta'ala Qala Allah Ta'ala berfirman Man adali waliyan Faqad adantuhu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بالنوافل حتى أحبه الحديث datang hadis yang disebut hadis kursi Dari Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maknanya wahyu. Maka Allah taala berfirman, "Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku." Fakat adan tuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumandangkan pengumuman padanya dengan peperangan. Wa ma taqarraba ilayya abdi dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in dengan suatu amalan ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih yang dengan apa yang lebih aku yakni lebih <clears throat> Tidaklah seorang hambaku yang mendekatkan diriku, mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dikala dia melakukan perkara yang aku wajibkan atasnya. Wa mazala wa mayazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil dan terus-menerus ada di antara hambaku yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah setelah melakukan yang wajib dia berusaha untuk melakukan nawafil yang sunnah-sunnah hatta uhibbah. Sehingga Allah pun akhirnya mencintai dia. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang sahih. Diriwayatkan pula oleh alimah Muslim dan yang lainnya. Hadis ini menerangkan di antara keutamaan amalan-amalan sunnah. Di mana Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kehidupan kepada hambanya dan segala hal yang bisa menumpang atau menunjang penghidupan dia berupa rizki, kesehatan dan seterusnya Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya dengan perintah-perintah untuk dilaksanakan. Dan perintah Allah tersebut kadangkala Allah tekankan dan diancam orang yang meninggalkannya. Itulah kewajiban-kewajiban. Dan kadangkala Allah memerintahkan dengan bentuk anjuran dan arahan kebaikan, maka dihukumi sunnah oleh para ulama' Dan hampir dalam setiap cabang kewajiban ada di sana amalan-amalan yang disunahkan. Orang yang dia itu bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, didasari karena keimanan dan keikhlasan niat, maka orang tersebut menjadi orang yang bertakwa dan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku. Kalau kita ditanya, siapa wali Allah? Apakah wali Allah orang yang bisa terbang? Apakah wali Allah orang yang punya kesaktian? Ataukah wali Allah orang yang gugur darinya kewajiban? Ataukah wali Allah mereka yang bisa melakukan sekendak hati dan kesenangan mereka? Maka tidaklah ada petunjuk yang paling lurus dan benar. Tidak ada petunjuk yang paling bisa memberikan arahan kebaikan. Melainkan petunjuk Allah yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus Ala inna awliya Allahi La khawfun alaihim walahum yahzanun Alladzina amanu wa kanu yattaqun Allah Ta'ala berfirman Ala ketahuilah Inna awliya Allah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak tertimpa tidak dihantui pada mereka rasa takut dengan apa yang akan dia hadapi dikala menjalani perintah Allah dan tidaklah ditimpakan kepada mereka rasa sedih dari bagian dunia yang mereka tidak bisa meraihnya Inilah wali-wali Allah. Wali-wali Allah orang yang tidak akan Allah katakan tidak akan mereka tertimpa rasa takut. Takut apa? Takut dengan apa yang akan mereka hadapi di kala beribadah kepada Allah. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Masalah rizki tidak takut. Karena dia yakin Allah yang memberi rizki. Dan dia melaksanakan perintah zat yang memberikan rizki. Masalah penghidupan dia tidak takut karena Allah lah yang memberikan kehidupan. Wali-wali Allah demikian sifatnya. Walahum yahzanun dan mereka tidak merasa sedih elima fatahu dengan apa yang mereka tidak bisa meraihnya dari bagian-bagian dunia. Yang lain dengan sebab berpaling dari Allah mendapatkan dunia, kepopuleritasan, kemudian yang namanya mendapatkan kekuasaan, harta benda dan seterusnya. Wali-wali Allah tetap bertahan di atas ketaatan kepada Allah walaupun itu terlewatkan bagi mereka. Tidak merasa sedih. Tentunya kita ingin menjadi wali Allah. Siapakah mereka? Maka Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, inilah wali-wali Allah yaitu orang-orang yang beriman wa yattaqun dan mereka terbukti dengan ketakwaan. Mereka terbukti dengan ketakwaan kepada Allah itulah wali-wali Allah. Sehingga syarat seorang ingin menjadi wali Allah adalah dua. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dengan seluruh konsekuensi rukun-rukun iman. Yang kedua orang tersebut terbukti di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah wali-wali Allah. Tidak harus mereka bisa mengobati orang sakit. Tidak harus mereka memiliki kesektian kadijayaan. Tidak harus mereka bisa terbang di atas udara ataupun berjalan di atas air. Bukanlah itu wali Allah. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ar rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taghtar bih." Kalau engkau melihat ada orang yang bisa terbang di awang-awang di langit, di udara, aw yamshi 'alal ma' atau berjalan di atas air tidak tenggelam, Terus dia mengaku, kita kan telah sampai derajat wali. Oh karena kita wali jadi bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Kata alimamu syafi, la taqtarbih. Jangan kau tertipu dengannya. Jangan kau benarkan. Hatta Sampai dengan apa kata beliau? Hatta ta'rifa mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Atau tusaddiq sehingga engkau melihat dan engkau benarkan. Dia betul-betul orang yang mau mengikuti sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nam, ada orang berkata, lo kenapa dia tidak mau makan kambing, makan ayam, dan seterusnya. Oh ini wali. Tidak, bahkan Rasul senang makan kambing. Bukan kambing hidup ya, daging kambing. Ya. Ini barokallahu fikum. Nah, Oh mengapa mereka tidak mau melakukan ini dan itu dari kebaikan? Oh karena wali, jadi tidak lagi wajib sholat, tidak lagi wajib melakukan kebaikan, dikir dan seterusnya karena sudah wali. Ini la tarbih. Jangan kalian tertipu dengan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Wali-wali Allah yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Man adali walian kalau orang memusuhi, memerangi wali-wali Allah tadi, memerangi orang yang beriman, memerangi orang yang bertakwa, faqad adzantuhu bil harb, maka Allah telah mengumandangkan peperangan dengan orang tersebut. Ini yang pertama. Di dalamnya ada faedah haramnya menyakiti orang-orang yang beriman haramnya menghalang-halangi orang yang mau melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Wama takor taqarraba ilayya 'abdi dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada dia melaksanakan perkara yang wajib atasnya. Berarti dari sini kita mengetahui amalan yang paling utama dilakukan seorang hamba dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah baginya yakni dikala dia mau melaksanakan perkara yang wajib dalam siap dalam solat sebagai misal apakah solat tahajud dan solat duha lebih utama daripada solat maghrib isya dan subuh serta zuhur dan asar jawabannya tidak Solat duhur, solat asar, solat maghrib, solat isya serta sholat subuh ini mengungguli dan lebih utama serta lebih dicintai Allah untuk dilaksanakan daripada sholat-sholat sunnah di bawahnya. Walaupun tahajud, walaupun tahajud, walaupun duha, walaupun duha, sehingga disalahkan oleh para ulama dan dicela orang yang mengutamakan tahajud terlewatkan atasnya sholat subuh. Kan ada ya. Saya mau sholat tahajud semalam suntuk. Sholat taraweh selaman, semalam suntuk. Namun subuh tidak mau jamaah. Lah ini keliru. Nah, kenapa? Karena seorang Dikala dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan maka akan lebih dicintai Allah dikala dia melaksanakan yang Allah wajibkan atasnya. Demikian pula dalam siam. Orang berpuasa dengan puasa-puasa sunnah. Mereka menyebutkan diri dengan puasa sunnah. Namun ternyata lalai dari puasa yang wajib. Puasa yang wajib satu di antara dua. Yang pertama adalah siam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, saum nadar, berpuasa karena memenuhi nadar. Ini wajib, namun bernadar itu sendiri makruh, tidak disenangi. Nah, ini wajib. Sebagian ulama memasukkan golongan yang ketiga yakni qada ar-Ramadan puasa membayar hutang Roma, Ramadan. Ini wajib. Nah, bagaimana seorang rajin puasa? Siam apa? Siam sunnah. Apakah jenisnya Senin ataupun Khamis ataupun ayamul bait ataupun juga berpuasa barakallahu ayam Daud ataupun yang lainnya. Bahkan mungkin sebagian mengada-adakan puasa yang tidak dicontohkan puasa dalam rangka untuk ini, dalam rangka untuk itu. Rajin puasa. Namun lalai dari puasa fardu. Puasa Ramadan ditinggalkan, tidak <clears throat> diutamakan, <clears throat> maka ini keliru. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula zikir. Zikir ada zikir yang utama, ada zikir yang di sana sunnah, maka kita lakukan dikir yang paling wajib dulu. Nah, barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kalau yang wajib sudah kita lakukan, jangan terus kita berhenti di situ. Untuk bisa mencapai kecintaan Allah, maka wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil dan terus menerus hambaku berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang disunahkan. Dengan melakukan hal-hal yang di, disunahkan. Kalau yang wajib sudah, barulah yang sunnah. Barulah yang sunnah. Dalam rangka apa? Untuk mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta uhibbahu, sehingga Allah pun mencintainya. Dari lafat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah diambil faedah. Yang menjadi patokan bagi kita yakni kapan Allah akan mencintai kita. Bukan yang penting kita cinta kepada Allah. Nah, yang menjadi patokan bagi kita kapankah Allah akan mencintai hambanya. Bukan yang penting hamba tersebut cinta kepada Allah. Kalau sekedar pengakuan atau pernyataan cinta kepada Allah itu diakui oleh semua manusia. Sampai pun orang-orang Yahudi mereka mengatakan nahnu abna Allah wa ahibbah. Kami ini orang yang ada merupakan anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Dia Allah taala. Lah kalau orang Yahudi mengaku cinta tentu sangat pantas seorang muslim. Namun patokannya bukan yang penting kita mengaku cinta. Namun kapankah Allah akan mencintai kita, itu yang paling pokok. Itu yang jadi patokan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala menyatakan terus menerus hambaku. Setelah melakukan yang wajib, dia mendekatkan diri dengan mencari amalan-amalan nafilah yang sunnah. Hingga akhirnya Allah mencintai dia. Melakukan amalan yang sunnah. Bukan yang penting dinamakan sunnah. Namun harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang jadi patokan sampai dengan Allah mencintai kita. Sebagaimana pula Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Kita perhatikan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Qul in kuntum Allah, Katakanlah kalau engkau cinta kepada Allah, pengakuan manusia. Aku cinta, aku cinta, aku cinta. Fattabi'uni maka ikutilah aku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngikuti Rasul alasannya karena saya cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Allah. Namun Allah Ta'ala yuhbibkumullah. Inilah yang menjadi patokan. Sehingga Allah pun akan mencint mencintaimu. Kapankah Allah akan cinta? Kalau kita berdasarkan keikhlasan niat dan kecocokan dengan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibawakan hadis ini di dalam kitab yani bab tatawwu dikarenakan untuk mengikat. Seorang dikala ingin melakukan amalan sunnah, bukanlah yang penting datang penamaan itu sunnah. Namun juga harus merupakan penetapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang datang dari beliau sehingga dihukumi sunnah. Barakallahu fikum. Datang dari Tolhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun faqala, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu tentang apa yang Allah wajibkan atasku." Maka kata beliau, "Salatu khamsud salatin fil yaumi wal lailah." Salat lima waktu sehari semalam. Ini yang wajib. Apa saja? Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, dan Asar. Ini yang wajib. Nah, maka orang tersebut bertanya, Hal alaiya ghairuh? Apakah masih ada kewajiban selain itu atasku? Selain lima tadi dalam sholat? Maka beliau mengatakan, La illa anta tawwa. Tidak, kecuali kalau engkau mau melakukan sholat sunnah. Ibadah sun? Sunnah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang ibadah sunnah. Kenapa kok kita dianjurkan untuk melakukan ibadah sunnah atau sholat sunnah? Karena di sana ada hikmah yang baik. Di antara hikmah seorang melakukan sholat sunnah atau ibadah sunnah adalah barakallahu fikum. Yakni ini merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang bisa menumbuhkan kecintaan Allah. Tadi sudah disebutkan dalilnya. Yang kedua adalah barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang melakukan ibadah sunnah maka akan ditutupi kekurangan yang ada padanya dikala melaksanakan ibadah yang wajib ibadah sunnah mukammilun lima fatahu wa takhallalu alaihi inda fi'lil faraid yakni ibadah sunnah Allah akan menutupi dan menyempurnakan apa yang kurang di dalam pelaksanaan ibadah yang wajib seorang sholat fardu mungkin ketika itu kurang khusyuk nah Orang melakukan ibadah sholat fardu, mungkin ketika itu kurang meresapi bacaan-bacaan Al-Quran. Seorang sholat fardu, mungkin ketika itu terlupakan dari hal-hal yang disunahkan, Tidak membaca banyak doa ketika sujud, sementara waktu ada. Sebagai misal. Tentunya kurang bagi dia. Nah, Bagaimana supaya disempurnakan ibadahnya? Dia melakukan ibadah-ibadah sunnah. solat sunnah untuk menyempurnakan solat-solat yang wajib. Puasa sunnah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada puasa yang wajib. Ini demikian. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bertanya kepada malaikat tentang ibadah-ibadah hamba. Maka unduru halal halahu minatatawwi maka lihatlah apakah hamba tersebut melakukan ibadah yang sunnah maka didapatkan ibadah sunnah kemudian ditambahkan untuk menutupi ibadah yang wajib yang terjadi padanya kekurangan laini apa namanya? faedah daripada amalan sunnah. Nah, kalau begitu salah mereka yang mengatakan ayo sholat sunnah rawatib ah sunnah ya bukan pak wajib. Lah memang wajibmu sempurna apa? Hah? Ah sunnah itu iya sunnah benar. Kenapa dikatakan sunnah? Ya karena bukan wajib. Diperintahkan tidak diperintahkan. Nah, dengan dalam bentuk anjuran, arahan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini ibadah-ibadah sunnah. Barakallahu fikum. Maka Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah masuk pada jenis salat sunnah. Salat sunnah dibagi oleh para ulama terbagi menjadi dua kategori. Dua macam. Salatu tatawu ala nawaini. Salat tatawu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama salawatun mu'akkotatun bi'auqatin mu'ayyanatin. Yang pertama salat-salat sunnah yang ditentukan waktunya dan diikat dengan waktu-waktu tertentu. Sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Terkait dengan waktu. Maknanya dia tidak boleh dilakukan di luar waktu tersebut. Seperti apa misalnya sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib. Saya mau sholat qobliyah zuhur, ah nantilah bada asar, boleh enggak? Gak boleh, karena sudah ditentukan waktu waktunya. Saya mau sholat duha, kapan itu? Oh nanti malam saya mau sholat duha. Ya ini tidak boleh karena waktunya waktu duha. Ini sebagai misal. Nah, ini ibadah sunnah yang ditentukan waktunya. Nah, fahadihi maka yang seperti ini adalah barokallahu fikum tidaklah dilakukan di luar waktunya. Waktu sama bin nawafilil muqayyadah dinamakan dengan sholat sunnah yang ada keterikatan dengan aturan waktu. Yang kedua, solawatun ghairu muakkotatun bi muayyanah Waktu sama nawafil al mutlaqah Awdawatil asbab Solat-solat sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Dengan waktu tertentu. Atau yang disebutkan solat sunnah mutlak. Atau solat sunnah yang terkait dengan sebab bukan waktu. Nah, seperti apa misalnya? Saya mau solat istikharah. Solat isti, istikharah. Loh, solat apa sih? Meminta petunjuk, pilihan kepada Allah waduh, saya butuhnya siang. Sudahlah, saya sholat dua rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Kemudian dia berdoa, Allahumma ini astakhiruka bi ilmika wa astakbiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Seterusnya. Nah, doanya dibaca. Oh, ini sholat istikharah. Dilakukan siang, boleh. Dilakukan malam, boleh. Dilakukan pagi hari, tidak dilarang. Nah, Kapan dilakukannya? Ketika rasa meminta pilihan kepada Allah itu mun muncul. Ya, ini namanya zawatil asbab. Wa minha tahiyatul masjid. Di antaranya salat tahiyat masjid. Kapan dilakukan? Pagi, siang, sore atau malam? Ketika masuk masjid. Pagi masuk masjid sholat. Walaupun dilakukan ulu, kita sudah sholat fardu. Kemudian keluar pergi menuju ke masjid yang di situ ada pengajian taklim seperti ini. Oh kita masuk ya sholat lagi. Ditanya lo kan sudah sholat maghrib tadi iya. Sholat sunnah rawatib juga sudah iya sudah. Sekarang saya sholat sunnah dalam rangka karena masuk masjid yang lisan fukaha menamakan tahiyatul masjid. Nah, difahami tentang beriki? Nah ini secara global. Sholat-sholat muakkotah ini ditentukan wak waktunya. Yang kedua, sholat yang tidak ditentukan waktunya yang disebut zawatil asbab. Sholat-sholat yang apa terkait dengan se sebab. Barakallahu fikum. muslimin rahimani warahmatullah. Sebelum kita masuk pada macam-macam sholat secara terperinci, maka marilah kita melihat sisi yang lainnya. Sholat-sholat sunnah, dikala sholat-sholat sunnah tersebut menyempurnakan ibadah yang wajib, maka tentunya bertingkat-tingkat keutamaan melakukan sholat sunnah. Maka di sana barokallahu fikum ada yang sangat ditekankan tentang sunnahnya tersebut ada yang sekedar anjuran dan dorongan tidak terlalu ditekankan. Maka di antara sholat-sholat sunnah yang paling ditekankan diurutkan oleh sebagian ulama bahwasanya Salat yang dawatil awqat, yang terkait dengan waktu. Ba'duha akidun min baab, Sebagiannya lebih tekankan daripada sebagian yang lain. Wa akidu anwa'ihil kusuf. Dan salat sunnah yang paling ditekankan terkait dengan waktu atau sebab yang mendukung adalah solatul kusuf. Solatku kusuf. Apa itu solat kusuf? Solat gerhana. Bulan atau matahari tidak mengapa disebut kusuf ataupun khusuf. Nah, namun diperhatikan syaratnya. Syaratnya apa? Pertama ada gerhana. Ada ger gerhana. Yang kedua, syaratnya gerhana tersebut terlihat oleh kita orang yang ada di situ. Ya, terlihat. Kalau tidak terlihat sekedar berita, maka tidak disyariatkan sholat gerhana. Nah, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan dilaksanakannya sholat syaratnya adalah idza minha syai'an. Kalau engkau melihat terjadi sesuatu pada matahari atau bulan berupa gerhana, maka fafza'u ila zikrillahi wassalah. Bersegera kalian untuk berzikir mengingat Allah dan sholat. Syaratnya apa? Kalau kalian melihatnya. Lah kalau tidak melihat, walaupun berita di sana barokallahu fikum menyebar, oh telah terjadi gerhana, telah terjadi gerhana, maka kata para ulama tidak kita laksanakan sholat. Lebih-lebih hanya dengan patokan perkiraan cuaca. Maka ini tidak. Lo tapi kan terbukti di luar Jawa terjadi gerhana. Iya. Karena sholat gerhana itu waktunya ketika terjadi gerhana dan dengan sebab adanya ger gerhana. Syaratnya melihat. Jawabannya, lihatlah Rasulullah mengatakan tentang gerhana ayatun min ayatillah tanda-tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalaulah Allah Maha Kuasa menjadikan di sini hujan, di tempat lain tidak hujan walaupun jaraknya cuma satu meter, kira-kira Allah kuasa menjadikan mereka melihat kita tidak melihat? Lebih sangat mudah. Nah, sehingga lebih terasa ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah barakallahu fikum. Sehingga dari sini pentingnya kita talabul ilmi. Belajar ilmu agama kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tadi, yang namanya sholat sunnah adalah diikat bukan patokannya. Yang penting melaksanakan sunnah. Yang penting saya cinta kepada Allah. Namun kapan Allah bisa cinta kepada kita? Nah, yaitu diikat dengan keikhlasan dan sunnah sesuai contoh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling ditekankan solat kusuf. Thummal witr, kemudian solat witir. Solat ganjil yang dilakukan di malam hari. Summa solatul istisqa, kemudian solat istisqa, solat meminta hujan. Ini dawatilah sebab. Suma solatu tarawih. Kemudian solat tarawih. Nah, barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum solat solat yang lebih ditekankan lagi adalah solat ar-rawatib, Solat sunnah rawatib. Nah, barakallahu fikum. Solat sunnah rawatib. Ini yang pertama. Setelah kita mengetahui ini urutan-urutan yang afdol. Maka kita akan masuk pada pelajaran sholat rawatib insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Sholat sunnah rawatib. Dalam pertemuan yang akan datang, apa faidahnya dan tempatnya di mana saja dan caranya bagaimana insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang terkait dengan ibadah sholat, sholat sunnah kita cukupkan sampai di sini dulu.